Seseorang berwasiat dengan mencari nomor-nomor telepon pada orang-orang atau teman-teman dekatnya. Supaya seorang tadi ketika meninggal dunia kita yang menelponnya. Taunya dia mau meninggal? <laughs> Misalnya dia menelpon, saya mau meninggal, tolong telepon saya begitu. <laughs> Tinggalkan kalau itu. ketika anak kita di khitan ada kebiasaan di kampung tetangga bertangan bertangan bertangan memberi uang kepada anak apakah uang tersebut haknya orang tua atau anak wallahu alam e, melihat uruf melihat kebiasaan kalau seorang kadang-kadang dalam memberi uang untuk anak maka berikan kepada anak nah, berikan kepada anaknya nah walaupun masih kecil diberikan kepadanya ya tentunya bukan kalau misalnya anaknya masih kitanya masih sepekan dua pekan terus dipegangkan tidak ya, orang tua tahu bagaimana cara memberikan kepadanya Allah musta'an bagaimana menjadi pribadi yang ikhlas dalam ibadah. Para kawafikum Ikhlas merupakan sesuatu yang juga dikeluhkan oleh para ulama-ulama dahulu. Sesuatu yang barakallahu fikum sangat sulit dan berat tetapi seorang bersungguh-sungguh berusaha duduk dengan orang-orang soleh berusaha kemudian seandainya datang dilawan berusaha kemudian untuk mempelajari bab-bab akidah memperbanyak dalam hal mempelajari tentang e, eh, akidah terkhusus terkait dengan masalah Para eh, kawafikum ilahiyatillah Allah azza wajalla zat yang diibadai satu-satunya. Demikian pula dalam perkara asma wa sifat Allah itu mendengar, melihat, membalas segala apa yang dilakukan manusia. Demikian pula membaca raqaik hadis-hadis yang menyebutkan tentang masalah kelembutan jiwa. Demikian pula terkait dengan ahwal hari kiamat, kejadian yang mengerikan hari kiamat. Demikian pula ayat maupun hadis yang menerangkan tentang peringatan-peringatan akibat orang-orang yang bagaimana mereka dalam beramal mendua menjadikan selain Allah sebagai tandingan <clears throat> Bagaimana jika kita tahu bahwa tentang fadilah atau pahala yang diberikan kepada Allah seperti seseorang yang disebabkan amalannya mendapatkan istana, kemudian kebun, kemudian bidadari dan surga. Apakah seorang termasuk jika meniatkan eh, beribadah dengan mengharap ridha Allah dan mengharap akan istana, bidadari dan yang lainnya termasuk keikhlasan contohnya sabar akan rumah yang sederhana dengan mengharap ridho serta istana di surga barakallahu fikum <laughs> tidak harus demikian ya eh, seorang eh, misalnya menyabari kehidupan, kemudian ingin mendapatkan sesuatu yang e, besar di akhirat juga barakallahu fikum dengan eh, hal-hal e, yang dimiliki, kadang tinggal di tempat yang baik, rumah yang e, kadang mewah untuk kemudian mensyukuri nikmat Allah. Al-muhim barakallahu fikum Ketika seorang berharap tentang apa yang memang ada di sisi Allah dengan perbuatan-perbuatan itu diperbolehkan mengharap jannahnya, para kalafikum mengharapkan untuk diberikan berbagai macam kenikmatan di jannah nanti, diperbolehkan dan itu tidak memalingkan ikhlas, tidak memalingkan kepada keikhlasan. Taib barakallahu fikum. Terkait dengan masalah tawakal, eh, tawakal barakallahu fikum tidaklah bertentangan dengan apa? <clears throat> Eh, sebab-sebab yang disyariatkan. Nabi SAW <clears throat> ketika Isra wal Mi'raj, beliau diberikan tunggangan berupa apa? Burak. Burak yang dikatakan eh, duna al-bighal wa fawqa al-himar lebih besar daripada keledai tetapi lebih kecil daripada peranakan kuda dan keledai. Warnanya putih. Dikatakan burak kalbar seperti kilat jalannya. Di dalam riwayat disebutkan bahwa pijakan telapak kaki depannya itu ditapakkan ketika loncat itu sejauh pandangan dia. Jadi kedua kakinya ketika loncatkan demikian ini kan ya. Kan tabiatnya kuda itu kalau berjalan kan loncat, tidak jalan Kaki begitu, loncat. Nah, tapakan kakinya itu disebutkan dia tapakan di bumi itu sejauh pandangan dia. Sejauh pandangan dia, betapa cepatnya. Nah, ketika beliau berhenti di uh, eh, Betul Maqdis itu diikat. Diikat menunjukkan bahwa itulah bentuk tawakal. Kalau kita bertanya siapa Nabi, kan begitu. Bukankah seandainya beliau tidak ikat juga tidak akan pergi? Kan demikian. Tidak. Sama juga misalnya kita ke masjid, bawa sepeda motor kan Bentuk tawakal kita kita kunci. Kalau ada isu-isu bawa dengan kunci kadang masih apa? Disilakan di apa? Dirusak itu ya pakai kunci macam-macam. Pakai apa rantai lagi kan gitu. Jangan sampai udah tawakal aja lah. Monggo BPKB saya taruh di boxnya, STNK gantung di <laughs> dompetnya. Silakan yang mengambil saya bertawakal, nanti kalau hilang beli lagi. Ya bukan tawakal. Kalau mau memberi, memberi saja kan begitu. Barakallahu fikum. Itu bukan tawakal, barakallahu fikum. E, demikian pula banyak-banyak seorang eh, berdoa kepada Allah dan jujur dalam hal menyandarkan diri. Apakah ada kaitan antara kerasnya hati, lemahnya iman dan keberkahan? Apa ini ya? Lemahnya iman barakallahu bermula dari sebuah kemaksiatan. Kemaksiatan akan bisa mengeraskan hati seorang. Nah, dan seorang jika dalam berbuat kemudian banyak hal-hal yang sifatnya melanggar kemudian tidak berada di atas syariat membuat hidupnya jauh dari apa yang Allah berkahi. Kiat untuk menjadi seorang bersungguh-sungguh dalam segala hal kalau Nabi SAW, haris alama yang fa'uk. Berantusiaslah, semangatlah dalam hal yang memberi manfaat. Wala ta'jas. Jangan putus asa. Setiap masing-masing insya Allah akan diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jal atas apa yang Allah takdirkan. Inna wa'adakallah. Inna wa'adallah Hak Janji Allah itu hak, benar. Inna Allah la yukliful mi'an. Allah tidak akan mengkari janjinya. Allah tidak akan mengingkari apa? Janjinya barakallahu fikum terkait dengan orang-orang baik akan mendapatkan balasan kebaikan kepada orang-orang yang berjalan di atas barakallahu fikum kekufuran, pengingkaran juga sebatas itu pula balasannya. Jannah tempat orang-orang yang mulia, orang-orang yang berbuat amalan-amalan yang menuju kepada jannah. Neraka pun demikian. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Doa dan Doa dengan tawakal, doa dengan tawakal tidak bertentangan. Termasuk bentuk ketawakalan ialah memperbanyak dalam berdoa.